huruf maka dengan huruf ya sehingga sesudah kasroh disini tanda tanda adalah tanda ya niyabatul ini anil kasrati mengganti huruf ya dari kasroh mengganti dengan huruf ya dari kasroh qala al-musannifu berkata Ibnu Ajurum musannif penyusun muqaddimah al-jurumiyah ini ya. wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi ya adabun ya huruf ya dia menjadi tanda untuk khafd menjadi tanda untuk jar fi salah satu mawabi'a pada tiga tempat fi al asma'il khamsati yang pertama pada isim-isim yang lima asma'ul khamsah wa fit tasniyati yang kedua pada tasniyah yakni isim mustana wal jam'i yang ketiga pada jamak dan yang dimaksud jamak di sini nanti akan dijelaskan yakni jamak mudzakkar salim. Jadi ya sebagai pengganti dari kasrah menjadi tanda jar pada tiga tempat ini. Asma'ul khamsah, isim mutanna dan jamak mudzakkar salim. Dijelaskan oleh Syekh Qala Syekh rahimahullah yaqulu beliau Ibnu jurum mengatakan Al ya'u takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Ya itu menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat. Mahia apa itu? Apa dia? Al asma al asmaul khamsatu wa tasmiyatu wal jam'u. Yakni asmaul khamsah, tasmiyah atau musanna dan jamak. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh berikut ini masing-masingnya. Al asmaul khamsatu. Ya, isim-isim yang lima. Yushtaratu fiha. Ya, disyaratkan padanya. Disyaratkan pada asmaul khamsah tersebut ma yushtaratu fi raf'iha bil wawi. Apa-apa yang menjadi syarat pada rofaknya dengan wawu. Jadi dia disyaratkan tanda khafat atau tanda jar dengan ya sebagaimana apa yang menjadi syarat ketika tanda rofa dengan wawu. Wa syurutuha sittatun dan syarat-syaratnya ada enam. Kemarin sudah disebutkan antakuna mufradatan yakni keadaannya itu mufrad mukabbaratan mukabbarah artinya bukan bentuk taswir mudafatan ya mudaf sebagai mudaf li ghairi ya mutakallim pada selain ya mutakallim mudofnya pada selain dari ya mutakalim kemudian syarat berikutnya khusus pada fu atau minal mimi pada lafaz fu itu tidak ada minnya terlepas dari min tidak ada huruf minnya bukan famun wa du limakna sahibin kemudian pada lafaz du syarat khusus ini yakni du itu bermakna sahib jadi ada enam syarat ini, empat syarat untuk semuanya, dua syarat khusus. Fasyuruku allati sabaqat 'inda raf'iha bil wawi la budda ayya anta tiya huna. Syarat-syarat yang telah terdahulu ketika rofaknya dengan wawu maka itu harus engkau hadirkan di sini. Engkau datangkan di sini. Anta tiya huna engkau datangkan di sini. Ketika tadi apa? Khafat atau jar itu dengan ya. Famata rufi'atil asma'ul khamsatu bil wawi jurat bil ya'i. Maka kapan kapan saja asma'ul khamsah itu dirofakkan dengan wawu, maka dia akan dijarkan dengan ya. <clears throat> Ini. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak, maka ya sebagaimana dulu apa rokoknya dengan bomah atau tanda aslinya maka nanti jarnya juga dengan kasroh. jadi untuk asal khamsah itu syarat-syarat harus terpenuhi untuk tanda-tanda erotnya yang tanda pengganti rokok dengan wawu di sini jar dengan ya dan ditunjukkan contoh-contohnya Allah Ta'ala di surah Yusuf ayat yang ke-81 irji'u ila abikum ya kembalilah kalian kepada bapak kalian mana asmaul khamsah abikum abi ini asmaul khamsah termasuk asmaul khamsah jurrat bimada dicarkan dengan apa dia bil ya'i dengan ya ya abi dia dicarkan dengan ya li'annaha minal asma'il khamsati karena dia termasuk asma'ul khamsah ini. Jarnya dengan ya. Kenapa dia jar? Karena didahului ila. Ya. Ada huruf jar itu ila. Maka lafat abi dia majrur dengan tanda ya. Di <coughs> ayat yang lain masih dalam surah yang sama, surah Yusuf. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi. <coughs> Qala <clears throat> berkata di sini berkata Nabi Yakub alaihi salam ini ayah dari nabi Yusuf dan saudara-saudaranya berkata Nabi Yakub alaihi salam hal amanukum alaihi apakah aku apa mempercayai kalian padanya tentang uh, padanya <clears throat> alaihi padanya ini pada saudara Yusuf yaitu Binyamin menukum aku mempercayai kalian kalian di sini adalah saudara-saudara Yusuf yang lain illa kama amintukum ala akhihi kecuali sebagaimana aku telah mempercayai kalian pada saudaranya yakni Yusuf alaihi salam untuk bisa dibuka di surah Yusuf akhihi ala akhihi akhihi di sini bagaimana jurat bil ya'i dia dijarkan dengan ya akhihi yaitu dijarkan dengan ya. Kenapa? Di Li'annaha minal asma'il tadi karena dia termasuk isim-isim yang lima. Didahului huruf jar yaitu ala majrur dengan ya tersebut. <clears throat> Dalam ayat yang lain masih dalam surah yang sama di surah Yusuf ayat 87 Izhabu fatahassatu min Yusuf wa akhihi. Pergilah kalian fatahat min Yusuf wa akhihi. Maka carilah kabar, carilah keterangan. Ya. ya carilah kabar, berita, keterangan. Ya. Min Yusuf wa akhihi tentang Yusuf dan saudaranya, yakni Bunyamin. Ini. Ini perintah Nabi Yakub alaihissalam pada putra-putranya, saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Ini. <clears throat> Currab biyai. Di sini akhi hi akhi dijarkan dengan ya. ya. Kenapa? min asma asma'il khamsati. Karena dia itu termasuk isim-isim yang lima. Ya. Didahului oleh huruf jar. Ya. Sebagai ataf ya. Ada min. Kemudian Yusufa, majrur. Kemudian diatafkan. Ada, ada atafnya itu wa akhihi. Ikut majrur, akhi. Nah, tanda jarnya untuk akhi di sini dengan ya ya, karena dia termasuk asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah majrur dengan ya dan tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Ditunjukkan dalam ayat-ayat ini tadi syarat-syarat itu terpenuhi. Dia mufrad ya, kemudian mukabbara, kemudian mudaf li ghairi ya'i mutakallim. Kan syarat yang umum ada empat ini ya. Ini terpenuhi semuanya. Sehingga tanda jarnya dengan ya. Contoh berikutnya dalam satu kalimat. Qala lahum abuhum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abikum. Ya, ayah mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya ayah kalian ya, Qala lahum abuhum ayah mereka berkata kepada mereka Inna abakum sungguhnya Allah ayah kalian Yuhibbu antabaru ayah iya. kalian itu senang cinta antabaru bi abikum supaya kalian itu berbuat baik pada ayah kalian. Iya, ada lafaz abu ayah ya, tapi di sini berbeda-beda kedudukannya dan tandanya juga berbeda-beda. Abuhum dengan wawu, inna abakum dengan alif, ya, bi abikum dengan ya. Abuhum dijelaskan jaat bil abuhum ini datang dengan wawu. Kenapa? annaha fa'ilun marfu'un. Karena dia itu sebagai fa'il. Marfu' dalam kalimat awal ini dia sebagai fa'il. Sehingga dia marfu'. Qala fi'il. Kemudian fa'ilnya abu. Ya. Maka yang menjadi fa'il itu marfu'. Ya, atau fa'il itu termasuk yang marfu'. Ini. Wal asma'ul khamsatu turfa'u bil wawi dan asma'u khamsah itu dirofakkan dengan wawu. Niyabatan ani bommati sebagai ganti dari bommah. Syarat-syarat terpenuhi. Wa abakum. Inna abakum. Kalimat kelanjutan berikutnya ya. Inna abakum. Abakum mansubatun di inna. Dia mansub dengan sebab inna. Ya, karena didahului atau uh, karena dia sebagai isem dari inna abakum mansub karena di situ aba sebagai isim dari inna. Isim dari inna termasuk yang mansub. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan alif. Aba. Ya. Wa abikum pada lafaz abikum abi majruratun bil ya'i. Dia majrur dengan ya. Maka dibaca abi majrur dengan ya. Di annal asma al khamsata tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i karena isim-isim yang lima asmaul khamsah tersebut dinasabkan dengan alif abakum dan dijarkan dengan ya abikum ya jadi rafaknya dengan wawu abuhum nasabnya dengan alif abakum jarnya dengan ya abikum dari contoh tadi dengan catatan tadi syarat-syarat terpenuhi yaitu mufrad, mukabbarah, dan mudhaf pada selain dari yang mutakallim. Lalu qala qailun, seandainya seseorang mengatakan qala lahum abahum in inna abukum yuhibbu an tabarru bi abakum. Kalau sekedar makna mungkin orang bisa paham maksudnya begini. Tapi secara tata bahasa secara nahu on ini keliru, ini salah. Ya, ini. Tadi sudah dijelaskan, ya. Masing-masing kedudukannya kalau sebagai fa'il dia marfo maka tandanya dengan wawu, qala lahum abuhum ya, kemudian inna sebagai isim dari inna itu mansub ya, tanda nasabnya dengan alif sehingga dibaca inna abakum kemudian ada huruf jar ya, maka sesudahnya menjadi majrur ya, tanda jarnya dengan ya menjadi bi abikum yang benar demikian bagaimana tadi yang awal disebutkan jadi yang seperti ini salah keliru lakin akan tetapi liyu'lam supaya diketahui anna ba'dal arabi bahwasanya uh, juga bisa lakin liya'lam akan tetapi hendaknya dia mengetahui anak ya kalau liya'lam dia mengetahui kalau liya'lam supaya dia diketahui anna ba'd al-arabi bahwasanya sebagian orang-orang Arab <coughs> ya, yulzimul asma al-khamsata al-alifa daiman itu menetapkan asma'ul khamsah dengan alif daiman selama-lamanya di sebagian apa logat atau dialek ya, di beberapa kabilah, beberapa suku orang bangsa Arab, mereka melazimi alif pada asmaul khamsah tersebut. Dalam semua keadaan dengan alif semuanya selalu begitu. Sehingga dari kalimat tadi ya misalnya fayaqulu sehingga dia mengatakan qala abakum inna abakum yuhibbu an tabarru bi abakum dengan alif semua. Qala abakum, inna abakum, bi abakum. Karena sebagian dari bangsa Arab tadi ada yang demikian. Melazimi menetapkan asmaul khamsah itu dengan alif semuanya. Selalu begitu. Ya. Itu sebagian ya yang Allah alam yang rajin yang lebih banyak tadi sebagaimana disebutkan di awal ya marfoknya dengan wawu mansubnya dengan alif dan mujurnya dengan ya dan itu yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran ya, dalam hadis-hadis dan ucapan Rasulullah SAW dan dari asal-asal yang lainnya. <clears throat> Wa'ala hadha dan pada ini atas ini qawli syairi ucapan seorang penyair inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha Sungguh ayahnya dan ayah dari ayahnya telah mencapai al di eh, keluhuran, kemuliaan, royadaha ya, tujuannya. Ya, situ inna abaha wa aba abaha. Abaha yang pertama sebagai isim dari inna mansub ya dengan alif benar. Kemudian wa aba, aba yang kedua dia ataf pada aba yang sebelumnya juga ikut mansub ya dengan alif benar. Kemudian aba yang ketiga ini. Aba yang ketiga dia apa? Sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih dari aba yang kedua tadi. Nah, karena dia sebagai mudhaf ilaih maka bagaimana dia majrur? Ya, tanda jarnya di sini dengan alif karena mengikuti pendapat yang tadi ini jadi sebagian orang Arab yang melazimi alif pada asmaul khamsa. kalau yang apa mengikuti keumumannya atau asalnya tadi yang lebih e, disepakati oleh kebanyakannya dengan apa dengan ya, ya wa aba abiha tapi ini mengikuti pendapat dari sebagian bangsa Arab yang melazimi alif pada asmaul khamsa jadi pada aba yang ketiga yang pertama yang kedua benar dengan alif atau yang sama ya dengan alif ada yang ketiga itu yang tadi untuk uh, yang digunakan sebagian orang Arab ya melazimi asma khamsa dengan alif ya, ada yang berpendapat demikian sehingga kalau kita menjumpai yang semacam ini dalam sebagian ukilan misalnya ya jangan langsung menyalahkan barangkali dia mengikuti yang ini termasuk di antara bangsa Arab orang Arab yang mengikuti eh, kaidah ini. Allah a'lam. Tapi secara umum yang mayoritas yang disepakati jumhur ahli bahasa tadi bermakna dengan wawu, maksudnya dengan alif dan mencurunya dengan ya. Idan takunul ya'u alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Jika demikian, ya itu menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat fil asma'il khamsati pada isim-isim yang lima bisyurutis sabiqati sittati dengan syarat-syarat yang terdahulu yang enam dengan enam syarat yang terdahulu ini, ini tentang asma'ul khamsah tempat yang pertama ya tanda jar dengan ya yang pertama pada asmaul khamsah dengan syarat-syaratnya tadi. Kemudian yang berikutnya wafit tasniyati dan pada tasniyah pada musanna. Ya. Naqulu fiha ma qulna fi raf'iha bil alifi. Kita katakan pada tasnya ini pada musanna ini sebagaimana apa yang kita katakan pada rofaknya tasnya dengan alif. Ya. Fayashmulul musanna wama yal wama yulhaqu wama yulhaqu bihi. Maka dia meliputi isim musanna dan isim yang dimulhakkan dengan musanna. Jadi tasnya di sini mencakup yang musanna maupun yang mulhak pada musanna. Sebagaimana yang kemarin dibahas pada uh, eh, rofaknya musanna atau rofaknya tasniyah dengan alif. Jadi sama, mencakup musanna dan yang mulhak dengan musanna. Fatakulu engkau katakan misalnya marortu ini rojulaini isnaini wa taqulu ra'aitu rajulaini isnaini ya, maratu bi rajulaini isnaini aku melewati dua laki-laki ya, ra'aitu rajulaini isnaini aku melihat dua laki-laki Soabun am khata'un benar ataukah salah? Soabun benar. Li'anna musanna yunsabu bil ya'i karena musanna itu dinasabkan dengan ya. وتقول مررت بالرجلين كليهما engkau katakan aku melewati dua orang laki-laki itu keduanya sahihun benar karena jarnya juga dengan ya kilai hima kilai mulhak pada musanna maka dia juga dengan ya marartu birrajulaini kilahuma khata'un keliru kenapa di annahu mulhaqan bil musanna satu jaru bil ya'i karena dia yaitu kila itu mulhak pada musanna sehingga dijarkan dengan ya. Jadi pada musanna atau tasnya itu mencakup yang musanna maupun yang mulhak pada musanna. Rofaknya dengan alif, kemudian nasabnya itu dengan ya, jarnya juga dengan ya. Ini. <clears throat> itu tempat yang kedua. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, al-jam'u, jamak. Ya, jadi tanda ya menjadi tanda khafat, tanda jar pada tempat yang ketiga yaitu jamak. Yang disebutkan tadi hanya al-jam'u ya, ucapan musannif dikatakan al-jam'u. Di sini dijelaskan wal muradu bil jamai yang dimaksud dengan jamak ini guna di sini adalah jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz al-jam'u di situ yang dimaksud adalah jamak mudakar salim. Artinya apa? Bukan jamak taksir dan bukan jamak mu'annas salim. Ya kan ada tiga, macam jamak. Ada jamak mudakar salim, ada jamak mu'annas salim, ada jamak taksir. Nah, di situ disebutkan al-jam'u yang dimaksud adalah jamak mudakar salim, bukan yang lainnya. Wad dalilu ala annahul muradu dan dalil yang menunjukkan bahwasanya itulah yang dimaksud apa qauluhu fil awali ya, ucapan musonif pada awal pembahasan dulu ya jam taksiru yuhfadhu bil kasrati ya. sebelumnya sudah dibahas apa jamak taksir itu dihafat dijarkan dengan kasrah ya jadi kalau di awal sudah dijelaskan atau sudah disampaikan bahwa saya jamak taksir itu jarnya dengan kasrah, maka tentunya di sini yang dimaksud ini bukan jamak taksir. Karena di sini jamaknya dengan apa? Dengan ya. Berarti bukan jamak taksir. Kalau jamak taksir sudah dibahas, dia jar dengan kasrah. Idan fal muradu bil jam'i huna jam'ul mudzakkar salim. Jika demikian, yang dimaksud jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Lau qala qailun, seandainya seorang mengatakan innahu jam'u mu'annatsin itu adalah jamak mu'annats berarti kan al jamu dia bukan jamak taksir kemudian ada yang mengatakan berarti itu jamak muannas dari dalilu ala annahu jamu mudakkarin lalu apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya itu adalah jamak mudakkar bukan jamak muannas nakulu kita katakan sabaqa anna jam'al muannasi yujaru bil kasrati juga telah lewat telah dipelajari telah disampaikan bahwasanya jamak muannas itu dijarkan dengan kasrah ya, dengan kasrah bukan dengan ya sehingga apa tidak termasuk di sini karena di sini yang dijarkan dengan ya ya berarti bukan jamak muannas salim fa yata'ayyanu ya annal murada bil jam'i jam'ul mudzakkar salimu maka ya, menjadi jelas ya telah ditentukan bahwasanya yang dimaksud di sini dengan jamak adalah jamak mudzakkar salim. <clears throat> Wama ulhaqa bihi aidan dan apa-apa yang dimulhakkan dengannya. Apa-apa yang dimulhakkan dengan jamak mudzakkar salim. Isim-isim yang mulhak pada jamak mudzakkar salim. Jadi ada jamak mudzakkar salim dan ada yang mulhak pada jamak mudzakkar salim. Seperti pada musanna, ada musanna, ada mulhak pada musanna. Jamak mudakar salim juga demikian. Jadi sebenarnya dia tidak termasuk bentuk jamak mudakar salim, tapi karena ada kesamaan dari sisi ini tanda era, maka dia dikatakan muhak pada jamak mudakar salim. Fatakulu contoh maradu bil muslimina watakulu maradu bi rij bi eh, huma minal muslimina bil muslimina minal muslimina ini jamak mudakar salim Idan jam'ul mudzakkar salimu wa ma'ul hafa bihi yujaru bil ya'i. Ya. Jika demikian jamak mudzakkar salim dan yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim itu dijarkan dengan ya. ya. Bil muslimina ada huruf ba majrur dengan ya. Min ya, Min minal muslimina ada min huruf jar maka al muslimina majrur dengan ya. Berikutnya kita lanjutkan pada Quran insyaallah wallahu a'lam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan Jadi pada tempat yang ketiga untuk ya sebagai tanda jar dikatakan al-jamu yang dimaksud adalah jamak muzakkar salim. karena untuk jamak-jamak yang lain yakni jamak taksir dan juga jamak muannas salim sudah dijelaskan bahasanya tanda jarnya itu dengan kasrah jamak taksir ya, majurur atau jar dengan kasrah jamak muannas salim itu juga majurur dengan kasrah sehingga jamak yang dimaksud dalam tanda ya ini adalah yang jamak muzakkar salim. Kemudian dicontohkan dalam ayat surah Ali Imran ayat yang ke-190. Qala Allah Ta'ala Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin albabi. Sungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sungguh ada tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki albat akal. Uli dalam ayat tersebut ada lafaz uli ya. Uli ulil albab, uli. Sebelumnya ya. Di situ walaupun ada wawu tetapi itu tidak dibaca. Sehingga membacanya pendek. Uli bukan uli tapi ini jadi wau yang awal wau yang awal ini tidak diucapkan tidak dibaca tertulis tetapi tidak terbaca liu lil albat atau uli bukan uli ya jadi uli hadhi mulhaqatun bi jam'il mudzakkar salim lafat uli ini mulhaq padahal jamak mudakar salim. Ya, dia bukan jamak mudakar salim, tapi mulhak pada jamak mudakar salim karena sama dengan jamak mudakar salim dari sisi ini Eropnya. Hmm. Wa kullu ma lam tatawafaru fihi syurutul jam'i dan setiap isim yang tidak sempurna padanya syarat-syarat jamak syarat-syarat jamak mutakar salim ya. Wa uriba i'rab al-jam'i dan di i'rab dengan i'rabnya jama' mudzakkar salim ini fahuwa mulhaqun bihi maka dia adalah mulhaq padanya mulhaq pada jama' mudzakkar salim tersebut hadza babitun eh, hadza babitul mulhaqi bi jam'il mudzakkar salim ini adalah babit ya kaidah mulhaq pada jama' mudzakkar salim muslim. ulu lain salah mufradun. Tadi dalam ayat ada lam huruf jar maka dia masih uror dan tanda jarnya dengan ya-nya ini. Seperti jamak muzakar salim ya, jarnya dengan ya. Nah, kalau marfo apa jamak muzakar salim marfonya dengan dengan wawu. Ya kan? Al muslimuna misalnya. Maka ulu, uli juga demikian tadi mensyirur dengan ya atau dia ya karena mensyirur maka rofaknya marfoknya dia dengan wawu menjadi ulu. Jadi ulu ini lain laisalaha mufradun dia tidak ada mufradnya tidak mempunyai bentuk mufrad. Ulu bimakna ashabin. Ulu ini bermakna ashab. Ashab apa? Laha mufradu laha mufradun min maknaha sahibun. Untuk ashab ini mempunyai bentuk mufrad. Ya, di antara maknanya adalah sahib. Jadi secara makna ada mufradnya. Ulu maknanya ashab. Nah, ashab itu mufradnya adalah sahib. Itu dari sisi makna. Tapi kalau lafat ulu sendiri tidak ada bentuk mufradnya. Adanya ya lafat ulu dan dia tadi beramal dengan amalnya jamak mudakar salim atau dia di i'rab dengan i'rabnya jamak mudakar salim sehingga dia dikatakan mulhaq dengan jamak mudakar salim <coughs> lakin lanjutannya itu ya lakin lain laha mufradun min lafziha dia tidak ada bentuk mufrad tidak mempunyai mufrad dari lafadznya ulu ini tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafadznya. Ya, lafadznya ini ulu, ini lafadz jamak. Lafadznya ya, lafadznya jamak, maknanya jamak, tidak mempunyai bentuk mufrad. Dan tadi e, karena tidak mempunyai bentuk mufrad ya, maka tadi dia tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudakar salim. Ya, tidak sempurna syarat-syarat jamak mudakar salim pada lafadz ulu ini karena di antara syarat pada jamak mudzakkar salim adalah ya ada bentuk mufradnya. Ya, karena yang namanya jamak mudzakkar salim kan menambahkan wawu nun. Kalau ulu apa kemudian menjadi seperti ini ulun tidak ada, tidak ada lafaz ulun. Ya, sehingga tidak terpenuhi syaratnya untuk jamak mudzakkar salim. Dan dia di era dengan eranya jamak mudzakkar salim, ya, rokoknya dengan wawu, nanti nasabnya dengan ya, majurnya juga kepemimpinan ya maka yang demikian disebut mulhaq pada jamak muzakkar salim. Contoh lain yang mulhaq. Ishruna. Ma taquluna fihi? Apa yang kau katakan padanya tentang ishruna? Ishruna artinya apa? 20 ya. Ishruna 20. Bukan jamak dari 10. 10 10 bukan tapi ishruna itu 20 kalau di diruntut asalnya dari kata asyaroh asyaroton pun sepuluh kemudian dibentuk isruna dua puluh itu bukan jamaknya ya. tapi memang asalnya itu tapi kemudian dibentuk dengan isruna menjadi dua puluh ya apa yang kau katakan tentang isruna ini mulhak dia mulhak di annahu laisa salah mufradun min ma'naha karena dia tidak ada mufrad pada maknanya ya. walaupun tadi ada asalnya asyaratun tapi itu bukan secara makna bukan bentuk mufradnya berbeda ya. sehingga dia mulhak dengan jamak mudzakkar salim tidak memenuhi syarat pada jamak mudzakkar salim tapi dia di i'rab dengan i'rabnya jamak mudzakkar salim ketika marfo dengan wawu isruna nanti ketika mansab dengan ya isrina ya. Ashruna marfu'nya dengan wawu ketika mansub nanti dengan ya masih urut juga dengan ya ishrina. jadi dia termasuk yang mulhak jadi ini tempat yang ketiga ya tanda jar dengan ya berikutnya ada askilatun beberapa pertanyaan terkait dengan ini as'ilatun ya, pertanyaan-pertanyaan alhun ahluna ahluna lafat ahluna mulhaqun am jam'un lafat ahluna dia mulhaq ataukah jamak tentunya dimaksud jamak mudakar salim ya bukan jamak taksir dan bukan jamak muannas salim maksum ya kaitan di pada jamak mudakar salim mulhaknya pun pada mulhak jamak mulakar salim, bukan yang lainnya. Jadi ahluna dia mulhak ataukah jamak? Mulhakun, dia mulhak. Kenapa? Lianna ahluna lai laha mufradun. Karena ahluna itu tidak ada bentuk mufradnya, ya. Tidak ada makna mufradnya. Jadi dia mulhak. Adapun ahlun ahlina menjadi ambil dari ahlun. Nah, ahlun sendiri bagaimana? La tadullu ala wahidin. Ahlun ini tidak menunjukkan jumlah satu. Ahlun tidak menunjukkan jumlah satu sehingga itu bukan mufrad dari ahluna. Sehingga ahluna bukan jamak, tapi dia mulhak pada jamak mudzakkar salim. Ini. Ahlun keluarga atau secara umum ya keluarga kan tidak menunjukkan jumlah satu ada beberapa anggota keumuman ya seperti itu sehingga tadi syarat-syarat untuk jamak tidak terpenuhi tapi dia di Arab dengan Arabnya jamak mudakar salim sehingga dia termasuk mushak nah, nanti kalau e, kalau marfo dengan wawu ahduna nanti kalau mansob atau masyur dengan ya menjadi ahlina seperti dalam ayat di surah At-Tahrim ayat ke-6 apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum Ku anfusakum anfusakum mansob ya seperti maf'ul kemudian dan ini atasnya ikut mansob nasabnya dengan apa? Dengan ya ini. Karena dia mulhak pada jamak mudzakkar salim. Contoh dalam ah, ayat itu. Fat ahluna. Berikutnya, al-ya'u takunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a ya itu menjadi tanda untuk khafat menjadi tanda untuk jar pada tiga tempat fil asma'il khamsati pada isim-isim yang lima asma'ul khamsah wat tasmiyati pada musanna wal jam'i dan pada jamak jamak muzakkar salim nuridu misalan lil asma'il khamsati mahfuban kita inginkan satu contoh untuk asma'ul khamsah yang majurur mahfub fil qur'ani dalam al-qur'an Contohnya dalam ayat ini yarfi'u ila abikum. Ya abikum. Ini aslu khamsah majrur dengan ya. Karena didahului ila. Baik. Di surah Yusuf ayat yang ke-81. A'rid i'rabkan ayat ini. Ila harfu khafdin. Ila adalah huruf khafat, huruf jar. Abi ismun majrurun bi ila. Abi ism yang majrur dengan sebab ila didahului oleh ila wa alamatu jarrihi al ya'u tanda jarnya itu dengan ya niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah min al asma'il khamsati karena dia termasuk isim-isim yang lima ini i'rabnya demikian ya, cara mengirab seperti ini Berikutnya, hati musannan majruran, berikan, datangkan contoh untuk musanna yang majrur. Marartu bi rajulaini, aku melewati dua orang laki-laki. A'rib i'rabkan di rajulaini. Di rajulaini al-ba'u ba'nya harfu jarrin adalah huruf jar. Rajulaini ismun majrurun. Ism yang majrur bil ba'i dengan sebab huruf ba tadi, dengan sebab didahului oleh huruf ba. Wa alamatu jarrihi al-ya'u. Tanda jarnya itu dengan ya. Niabatan adil kasrati sebagai ganti dari kasrah Kenapa? di annahu musannan karena dia itu musanna. Di rojula ini. Jadi yaknya itu sebagai tanda jar. Kemudian ada huruf nun di akhir isim musanna tersebut rojula ini. Bagaimana nun yang tersebut? Rojulaini. Yaknya sebagai tanda jar ya. Nah, dan nunnya ini bagaimana? dijelaskan di situ nun nun yang akhir ini ya nun itu riwadun alif tanwini itu sebagai pengganti dari tanwin filis ismil mufrodi pada isim yang mufrad ya kalau isim mufradnya apa roju nun kalau marfo kalau majrur roju lin ya. kan ini tanwin ya. tanwin itu apa toh bunyi nun sukun di akhir isim. Nah, pada isim mufrad ada tanwin atau tadi bunyi nun sukun di akhir isimnya. Nah, maka untuk menggantikan tanwin itu pada musanna ditambahkan nun ini sesudah tanda i'rabnya. Dan nunnya di kasrah untuk musanna. Yeah. ya. Jadi yang menjadi tanda hanya yaknya saja, nunnya tidak ikut tanda i'rab. Ya. Ketika rofa apa? Roju lani. Dengan dengan alif, rofanya dengan alif pada musanna. Nunnya kan tetap sama. Tadi pengganti dari tanda tadi. Yang berbeda apa? Di sini ya, di sini alif. Yaitu tandanya itu yang berbeda. Kalau yang sama tidak usah disebut, tidak usah dikatakan itu tanda yang membedakan yang menjadi tanda. Berikutnya, misalul jam'i, contoh untuk yang jamak. Marartu bil muallimina, aku melewati para guru itu. Al muallimina, a'rif bil muallimina, tetapkan ini bil muallimina. Ya, bil muallimina, al ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar al-muallimina ismun majururun bil eh, Al-muallimin ism yang majurur dengan sebab huruf ba tersebut. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, tanda jarnya itu dengan ya. Niyabatan adil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia itu sebagai karena dia itu adalah jam'u umudakar salim. Ya, tanda jarnya dengan ya, pengganti dari kasrah karena dia jamak umudakar salim muallim yu'minina. Tandanya ya yu'min. Ya. Wan nunu iwadun minatan anitan ini fil mufradi. Nah, nunnya seperti pada musana tadi, nun itu adalah pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Mufradnya muallimun atau muallimin ya, kata tanwin. Kemudian digantikan oleh nun ketika jamak. Jamak mudzakkar salim. Ya, atau ketika musanna. Ini beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ada yang ditanyakan dari penjelasan tadi? Kalau yang ulu itu berarti harus posisi mudah ya? Iya, ulu harus mudah. Sama kayak itu juga. Ya? Iya. Hanya saja dia tidak termasuk rasmul khamsah karena berbeda dengan zu tanda irobnya kan berbeda ulu kan tadi mulhak dengan jamak ya kalau asal khamsah syaratnya kan mufrad zu kan mufrad ya. dari sisi mudaf, sama harus menjadi mudaf, ada mudaf ilahnya tapi dari sisi tadi eh, kelompoknya berbeda zu itu asal khamsah dia mufrad kalau ulu itu termasuk jamak atau mulhak dengan jamak muzakar salim. Sehingga ulu tidak termasuk asmaul khamsa karena tidak memenuhi syarat. Dan tandanya pun berbeda. Tanda apa apanya yang berbeda? Tanda nasabnya berbeda. Ya. Ulu nasabnya dengan dengan ya. Seperti jamak muzakar salim ya, nasabnya dengan ya. Ya. Tapi kalau du nasabnya dengan alif. Ya ya, berbeda kelompok atau berbeda jenis ya berbeda pandangan ada lagi cara makna sama kan ulu ashab sama dari sahib dun makna sahib kalau dari sisi makna sebenarnya sama yang satu mufrad yang satu jamak kan gitu dari sisi makna ya tapi dari si Arab dari sisi jenis kata berbeda itu penggunaan bulu ya sama menunjukkan sahib atau ashab hanya saja kalau du itu mufrad untuk yang mufrad kalau ulu untuk yang sama misalkan satu orang mempunyai kitab ya dia dikatakan du hmm. kitabin orang yang mempunyai kitab hanya satu orang kalau banyak orang mempunyai kitab ya ulu kitab ulu kutubin misalkan yang mempunyai kitab-kitab banyak orang. Gitu. Tadi liulil alba, liulil alba untuk orang-orang yang memiliki alba akal. Banyak sama, bukan satu orang, tapi orang-orang sama. Bukan lizi, bukan dengan zi, tapi dengan uli. Menunjukkan apa ini sama. Ashab tadi. Ada lagi? ada kita lanjutkan berikutnya niyabatul fathati anil kasrati mengganti fathah dari kasrah tanda syar yang berikutnya yang ketiga. Qala al-musannif berkata musannif yakni Ibn Jurum rahimahullah wa amma al-fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi ismi alladhi la yansarifu. Adapun fathah itu menjadi tanda untuk khafat, menjadi tanda untuk jar pada ism yang tidak tanwin. Ism alladhi la yansarif Islam yang tidak menerima tanwin. Qala syarih, berkata syarih, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yakni fi mawdi'in wahidin, yakni pada satu tempat. Ya, jadi fathah menjadi tanda untuk jar hanya pada satu tempat. Kalau sebelumnya tiga tempat, ya. Kasrah menjadi tanda jar pada tiga tempat. Kemudian ya menjadi tanda jar menjadi pada tiga tempat. Tapi kalau fathah menjadi tanda jar hanya pada satu tempat. Wahua yakni yaitu alismul ladhi la yansarifu, isem yang tidak menerima tanwin. isem la sorif. Ya. Atau istilah lainnya al mamnu' min sarf. Atau istilah lainnya lagi apa? Ism ghairu munsarif. Ada beberapa istilah ya. Al mamnu' min Isem ism ghairu munsarif, Ism alladhi la yansarif sama. Fa afad al-muallifu huna wa bi wa fi ma sabaqa fi qawlihi jadi muallif di sini memberikan faedah dan juga pada apa yang telah terdahulu wa fi ma sabaqa pada apa yang telah terdahulu fi qawlihi dalam ucapan beliau alismil mufradi al munsharifi isam mufrad munsharif yang menerima tanwin wajam wajam taksiri al munfarifi pada jamak taksir al munfarif yang menerima tanwin. Jadi mu'alif sudah menyebutkan sebelumnya dan juga di sini apa ada munfarif dan tadi ada yang la yang farif atau ghairu munfarif. Berarti apa? Annal asma'a nau'ani. Ism ism itu ada dua macam dilihat dari sisi ini yaitu munsharifun menerima tanwin wa ghairu munsharifin dan tidak menerima tanwin. Bila dari sisi tanwin apakah tidak tanwin terbagi menjadi dua ini munfarif atau dan ghairu munfarif. Al munfarifu ma yaqbalu tanwina al munfarif yaitu isim yang menerima tanwin. Wa ghairu munfarifi ma la yaqbalu tanwina isim yang tidak menerima tanwin. Hada dhabitu. Ini kaidahnya. Wa dalilu hada dan dalil ini kaidah ini Qaul ibni Qaul ibni Malik rahimahullah, ucapan Ibnu Malik rahimahullah fil Alfiyah di dalam Alfiyah, ya, karya beliau. as tanwinun ata mubayyina maknan bihi yakunu ismu amkana. as yaitu tanwin. Dia had, dia datang hadir untuk menjelaskan ya, makna yang dengannya isim itu menjadi amkana menjadi tetap jadi kokoh. Ini. Sabaka takhrijuhu ya. Sudah di terdahulu atau takhrijnya uh, eh, halaman yang 97 tadi. Ini. Jadi ucapan uh, Ibnu Malik dalam salah satu kaidnya tentang uh, tanwin ini. Hada tanwinu, tanwin ini. Walimada sumya tanwinu sorfan. Ya. hada at-tanwin. Inilah tanwin. Ya, inilah yang dimaksud dengan tanwin. Dan kenapa tanwin itu dinamakan dengan sorof, diistilahkan dengan sorof dalam bait tersebut, dalam syair tersebut, as tanwinun, dan juga tadi istilahnya munsarif, ya, terkait dengan lafaz sorof. Kenapa tanwin itu diistilahkan dinamakan dengan sorof? Ya. Kenapa kok tidak langsung tanwin saja? Qalu mereka mengatakan li'anna lahu ronnatan li'anna lahu ronnatan ka ranilid darahim indas Soya Rifati. Karena eh, tanwin itu mempunyai ranah suara apa kemerinci semacam itu. Karoni Nidarohim seperti suaranya dirham-dirham ya indah soya rifah ya, yang ada pada eh, soya rifah ini tukang penukaran uang uang zaman dulu ya keping-kepingan kan, bukan uang sekarang. Kalau sekarang nggak berbunyi, kertas lah. Ya. Tapi zaman dulu kan keping. Dan dirham dari apa? Dari perak. Ya, ketika jumlahnya banyak kemudian di apa ditukar atau di apa kan akan berbunyi gemerincing. Ya. Hah, gimana suaranya? Ya seperti itu ya bisa bayangkan ya. Kalau kalau sekarang ya, uang kepingan itu ada ya, ibaratnya. Ketika banyak kemudian di apa digerak-gerakkan kan akan berbunyi seperti itu. Saraf demikian. Tanwin dinamakan saraf karena alasannya ini. Allah a'lam. <clears throat> Berikutnya, alismu di layan sorehu ism yang tidak menerima tanwin, hal huwa ma'dudun au mahdudun? Apakah dia itu ma'dudun, berbilang? Okay. Au mahdudun ataukah tertentu dibatasi? Ya Nakulu kita katakan ailaluhu ma'dudatun. Ailal, ilal itu sama dari ailah. <coughs> Sebabnya atau alasannya. Ya. Ailah itu sebab atau alasan. Namanya ailalun. Ailaluhu ma'dudatun. Ailalnya, sebabnya, alasannya itu ma'dudah ya. Berbilang atau terhitung. Bisa dihitung jumlahnya. Iya. Jadi sebab-sebab kenapa isim itu tidak tanwin, tidak menerima tanwin itu ada hitungannya. Ada beberapa sebab, satu, dua sampai sembilan. Ada sembilan sebab. Wa afroduhu la tusfa. Adapun uh, eh, lafat-lafatnya, artinya bentuk masing-masingnya la itu tidak terbatas, banyak sekali. Jumlah lafadznya masing-masing itu sangat banyak, tidak terbatas. Lakin ida arafa insanu al-ilala akan tetapi jika seseorang seorang manusia itu mengetahui mengenali ilal mengen, mengenali mengetahui sebab-sebabnya tadi sahula alaihi tabiqa sahula alaihi tabiqu maka akan mudah baginya at-tabiq untuk menyesuaikan untuk mencocokkan untuk maksudnya untuk mengetahui bahwasanya memang itu mamnu minas sarf atau la yansarif. Jadi dengan cara apa? Mengetahui ilalnya tadi, sebab-sebabnya, alasannya apa? Kenapa dia mamnu minas sarf? Kenapa sebabnya dia tidak menerima tanah ini? al al mani'atu minas sarfi tis'atun. Ilal sebab yang mencegah dari tanwin tis'ah ada sembilan Sebab-sebab yang mencegah menghalangi dari tanwin itu ada sembilan. Majmu'atun fi qawli syairi dan itu terkumpul dalam ucapan syair, ucapan seorang penyair. Ini ya, apa indahnya bahasa Arab ya, kaidah-kaidah itu bisa diwujudkan dalam bentuk syair. <clears throat> bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada, nah, ada ya. Bahasa Arab ada, kaidah-kaidah bahasa diwujudkan dalam bentuk syair. Ini ucapan syair ya. Ijma wazin adilan anis bima'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula ya, dijelaskan di bawah ini tentang syair ini nasabahu ibnu hisyamin fi syarhi qadrin nada libni libni nuhasi ibnu Hisham dalam syarah qadrun nada Ibnu Hisham itu yang menyusun ini syarah Fathul Nada menisbahkan syair tadi pada Ibnu Nuhas. Ya, unzur, ya, perhatikan lihatlah syarhu syarha Fathul Nada wabal sudah. Ya, lihat nanti di kitab ini syarah Fathul Nada wabal sudah halaman saf saf ya, halaman 312. Ya. Jadi sebab-sebab yang mencegah isem dari tanwin ada sembilan dan berkumpul dalam satu bait syair ini. Ijma' satu, wa jin dua, adilan tiga, anif empat, bima'rifatin lima, ya. enam, wa zid ujmatan tujuh, ya, zid tujuh, ujmatan delapan, mufal sembilan. Qad kamula, sungguh sudah sempurna. Akan dijelaskan masing-masingnya sebagai satu maksud dari lafal lafaz ini yang tersusun dalam syair ini. Ijma, apa maksudnya? Zin, apa maksudnya? Adilan, dan seterusnya. ini pembahasannya panjang ya karena ada sembilan ilal itu kita baca satu satu ya awalan yang pertama ijma isyaratun ila jam'in sebagai isyarat untuk jamak jadi dari lafaz ijma itu mengisyarat untuk jamak sama apa yang dimaksud? Yusamma sirota muntahal jimu'i yang dinamakan dengan sirah muntahal jimu'. Jadi bukan jamak mutakar salim, bukan jamak muannats salim, tapi sirah muntahal jimu'. Sirah muntahal jimu' itu termasuk bagian dari jamak taksir. Ya, jamak taksir itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah sirah muntahal jimu' ini. Wahuwa makan ala wasmi mafa'ila au mafa'ila. Yakni apa? Sirah muntahal jimu' adalah jamak yang mengikuti wazan mafa'ila atau mafa'ila. ada dua secara pokok ya, secara inti ada dua wazan ini. in nabari 'anil hurufi dengan uh, tidak memperhatikan tentang huruf-hurufnya ya, fakat yakunu badal mafa'ila fawailu maka terkadang e, menggantikan mafa'ila adalah fawailu Wakat yakunu badala mafa'ila fawa'ilu. Dan terkadang bisa menggantikan mafa'ila fawa'ilu. Jadi wajahnya bisa yang mafa'ilu atau yang bisa fawa'ilu. Yang jelas apa? Di situ ada dua huruf ya, sebelum alif. Ya, ada alif, kemudian sebelumnya ada dua huruf, dan sesudahnya ada dua huruf juga atau tiga huruf. Huruf yang pertama fathah, kedua fathah, sesudah alif kasrah, ya, dan di situ doma asalnya. Ini juga fathah, fathah, kasrah, kemudian yang ini ya, ya. Kemudian, ya. jadi polanya seperti itu. Ya. Tanpa memperhatikan hurufnya, tapi yang jelas polanya seperti itu. Jadi mafailu sama dengan fawa'ilu tadi atau mafa'ilu sama dengan fawa'ilu. Jadi terlepas dari hurufnya apa, jelas polanya seperti itu. Ini, ini yang disebut dengan sirah mutahal jumlah. Fakulu jam'in kana ala wazni mafa'ilu mafa'ila au mafa'ila fahada naqulu innahu sighatu muntahal jumu'i. Maka setiap bentuk jamak yang mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu maka inilah yang kita katakan sebagai sirah muntahal jumu. Fala yang farihu sehingga dia tidak tanbin. Qala Allah Ta'ala contoh walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin dan sungguh telah kami hiasi langit itu langit dunia dengan masabih ya pelita-pelita dan kami jadikan ia sebagai lemparan untuk syaitan-syaitan bimasabiha al ba'u harfu jarin ba itu huruf jar walam yakul masabihi ya. dikatakan dalam ayat ini masabiha bi masabiha kenapa tidak masabihi limadha kenapa di annahu ismun la sorifu, karena dia itu isim yang tidak menerima tanwin ya wal mani'u minasorfi. min sarfi ya. dan yang mencegah dia dari sorof? mencegah dia dari tanwin apa sifat muntahal jumu karena dia termasuk bentuk sifat muntah jumu. Sehingga ketika majrur apa tadi tandanya? Dengan fathah. Sehingga dibaca bi bimasabiha. Mamnu min saraf tidak tanwin ketika majrur dia dengan fathah. bi Bimasabiha. Tidak bi bimasabihi. Ini. Wa qala ta'ala contoh lagi, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum li ba'dil dimat sawami'u وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا di surah Al-Hajj ayat yang ke-40 nanti dibuka ya artinya bisa dilihat di sana suwami'u walam takun suwami'un biya'un nuwitat jadi suwami'u tidak ditanwin tidak suwami'un untuk biya'un nuwinat dia ditanwin wa salawatun nuwinat salawatun itu ditanwin wa masajidu walam takun wa masajidun. Masajidu juga tidak tanwin. Jadi yang tidak tanwin apa? Sawami'u dan masajidu. Ya. Yang apa tadi? Sirah muntahal jumu. Adapun bi'un solawatun bukan bentuk sirah muntahal jumu sehingga dia tanwin. Lama kanat suami uwa masajidu ghairu munawwanatin Ya, karena kanat suamiu wa masajidu ghairu ghairu munawwanatin? Kenapa suamiu dan masajidu itu tidak tanwin? Wa dia on wa salawatun munawwanat munawwanatun? Adapun on dan salawatun itu ditanwin. Lianna masajidu wa suwami'u la tansarifani. Karena masajidu dan suamiu itu tidak menerima tanwin. Wa biya' eh, ya tidak menerima tanwin la sorifani wa bi'un wa salawatun sorifani adapun bi'un dan salawatun itu menerima tanwin suami'u ala wazni fawailu suami'u mengikuti wazan fawailu masajidu ala wazni mafailu ya, masajidu mengikuti wazan mafailu masabihu ala wazni mafailu masabihu mengikuti wazan mafailu Fawahilu ala wasmi fawailu. Fawahilu mengikuti wazan fawailu. Jadi terlepas tadi dari huruf-hurufnya, tapi wazannya bentuknya seperti itu. Ada dua huruf sebelum alif dan sesudah alif ada dua atau tiga huruf dengan pola yang sama. Ya, huruf-hurufnya mungkin bisa berubah-ubah berbeda-beda. Ya. Al-muhimmu kullu al-muhimmu yang penting apa? Kullu ma kana ala hadzal wazn wazni min al-jumu'i setiap isim yang mengikuti wazan ini di antara isim-isim jamak ya, di antara jamak-jamak yang mengikuti wazan ini fa innahu ghairu munsharifin maka dia itu ghairu munsharif tidak menerima tanwin wa naqulu fil ma'ni ailahu min dan kita katakan yang pada pencegah dia dari tanwin adalah sighatu muntahal jumu, yaitu sighah muntahal jumu. Jadi yang mencegah dia dari tanwin, kenapa? Karena ini bentuk sighah muntahal jumu. Ini. Walaysa syartan ayakuna alaman au au ini kurang wawu ini. Au wasfon. Jadi au kemudian wasfon. Wawunya ada dua tuh. Walaisa syartun ayakuna alaman au wasfan. Dan tidak tidak ada syarat apakah dia itu alam nama ataukah wasfan ataukah sifat. Jadi entah itu nama ataukah sifat tidak ada syarat itu. Yang jelas apa? Jamak itu mengikuti pola mafailu atau mafailu yakni siwa mudahal jumuk maka dia tidak tanwin, tidak menerima tanwin. Dan tadi ketika majrur maka tanda jarnya itu dengan fathah. Ini ilal yang pertama, ilah yang pertama. Ada yang ditanyakan? <clears throat> yang berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang yang kedua dan seterusnya panjang ya pembahasannya nanti bisa di perhatikan satu persatu ya. Allah alam malam ini sampai di sini dulu. Wassalamu'alaikum. warahmatullahi wabarakatuh.